huwal haq thumma qara'at innaka la tusmi'ul mauta An-Naml ayat ke-80 Dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma beliau berkata bahwa suatu hari Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdiri di hadapan Qalibi Badar yakni para Qalibi Badar, yakni yang tewas atau yang meninggal dunia pada perang Al-Badr dalam hal ini adalah di mengarah ke tempat qatla al Mushrikin, yakni e, mayat-mayat uh, yang terbunuh dari kaum musyrikin di perang Badar tersebut. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, yakni qatla al-musyrikin, orang-orang yang telah terbunuh dari kaum musyrikin. Hal wajatum wa ada Robbukum haqqa? Apakah kalian telah mendapati apa yang Rob kalian telah janjikan kepada kalian mendapatinya dengan benar, dengan hak? Nah, pertanyaan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dalam suratul A'raf kepada uh, ucapan ahlul jannah kepada ahlul nar hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa? Qalu na'am. Fa'adzana mu'adzinun, fa'adzana mu'adzinun, al-la'natullahi al kafirin. Apakah kalian, wahai penduduk neraka, telah mendapatkan janji Allah dengan seyakin-yakinnya? Maka penduduk neraka yang sedang tersiksa dalam api neraka, mereka menjawab, Naam, iya, benar. Kami telah merasakan, kami telah mendapatkan bahkan telah merasakan apa yang telah dijanjikan atas ahlun nar, atas orang-orang kafirin, musyrikin, yaitu siksaan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu mengumandangkanlah orang yang mengumandangkan seruan Al-la'natullahi alal kafirin, yaitu laknat Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang kafir atau atas orang-orang adzalim. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang mulia ini, beliau berkata kepada qatla al-musyrikin yang telah terbunuh di perang Badar tersebut, apakah kalian telah mendapati apa yang Allah janjikan atas kalian, yakni berupa siksaan di alam kubur. Thumma qala Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innahumul an yasma'una ma aqul." Sesungguhnya mereka itu sekarang mendengarkan apa yang aku ucapkan. Kata-kata al-an di sini menunjukkan bahwa sebelumnya mereka tidak bisa mendengarkan. Nah, mereka tidak bisa memperdengarkan orang-orang yang telah meninggal di alam kuburnya. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Sebagaimana dalam surah Fatir pada ayat ke-22 yang telah kita bacakan pada pertemuan sebelumnya. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidaklah engkau bisa memperdengarkan orang-orang yang telah berada di alam kuburnya. Maka oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengajak bicara kepada para musyrikin yang telah meninggal, yang telah tewas di perang Badar, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan innahumul an yasmauna ma akul. Adapun sekarang ini mereka mendengarkan apa yang apa yang aku ucapkan. Maksudnya berarti sebelumnya mereka tidak mendengarkan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an. Dalam arti ini adalah pengecualian. Pengecualian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam Fadzukira oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Oleh karena itu, hal tersebut ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak bicara orang-orang yang terbunuh bahwa mereka itu sekarang mendengarkan apa yang aku ucapkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab pertanyaan yang disampaikan kepada beliau. Faqalat Inna maqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam innahumul an la ya'lamun. Hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan bahwa mereka itu sekarang benar-benar mengetahui annama kuntu aqulu lahum huwal haq bahwa apa yang aku ucapkan kepada mereka terdahulu yakni semasa hidupnya mereka ketika mereka masih hidup itu adalah benar-benar kebenaran hak Tumma qara'at. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha setelah menjawab pertanyaan beliau membacakan firman Allah taala innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memperdengarkan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Mauta yakni mayat-mayat yang telah meninggal ya di alam kuburnya. Mereka tidak bisa mendengar barakallahu fikum. Naam, demikian jawaban Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian rawi hadis yakni Imam Qatadah rahimahullahu taala ya mengatakan di dalam menjelaskan makna hadis atau makna ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut ahyahumullah hatta asma'hum qawlahu taubihan wa tasghiran wa naqmatan wa hasratan wa nadamatan. Rawahul Bukhari fi Kitabil Maghazi. Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam kitab Al-Maghazi, yakni kitab tentang peperangan, eh, bahwa Imam Kota ada. rawi hadis tersebut, mengatakan di dalam makna hadis, ahyahumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan mereka. yakni semoga Allah Ta'ala menghidupkan mereka. Seakan-akan Rasulullah berdoa kepada Allah Ta'ala agar mayat-mayat musyrikin ini dihidupkan hatta asma'ahum atau hatta usmi'ahum hingga aku bisa memperdengarkan kepada mereka apa yang aku ucapkan. Nah, seakan-akan demikian makna uh, sabda ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata Imam Qatadah. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan demikian? taubihan, taubihan wa, wa, sebagai bentuk penghinaan, perendahan dan sebagai bentuk naqamatan, sebagai bentuk siksaan, kerugian dan penyesalan. Jadi barakallahu fikum uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi khusus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memperdengarkan kepada mereka musyrikin yang telah meninggal dunia tersebut sebagai bentuk penghinaan dan sebagai bentuk kerugian, siksaan. Demikian pula sebagai penyesalan. Barakallahu fikum. Nah, sehingga kembali kepada prinsip dari prinsip-prinsip ahlus sunnati wal jamaah, prinsip-prinsip Islam, bahwa <clears throat> orang-orang yang telah meninggal dunia itu tidak bisa mendengarkan seruan orang-orang yang masih hidup. Barakallahu fikum. Sehingga ketika orang-orang yang hidup itu berdoa, meminta, ya, beristighafa dan sebagainya kepada mayit-mayit yang telah meninggal dunia di alam kuburnya, fa'abadan. Ya, maka selama-lamanya mereka tidak bisa mendengarkan, apalagi mengabulkan doa itu. Barakallahu fikum. Adapun hadis ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak bicara kepada mereka musyrikin yang terbunuh dalam perang Badar tersebut ini pengecualian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seakan-akan ini doa dari Rasulullah lalu kemudian Allah mengabulkan dan bisa beliau memperdengarkan kepada mereka musyrikin tersebut sebagai bentuk taubihan wa sebagai bentuk penghinaan, sebagai bentuk pelecehan, peremehan, dan sebagai bentuk siksaan dan penyesalan atas mereka. Demikian barakallahu fikum sehingga ini tidak bisa dijadikan dalil untuk kemudian membolehkan berdoa di kuburan di sisi para uh, ahlul kubur yang telah meninggal dunia beristighafa dan semisalnya berdoa ya membacakan ayat kursi, membacakan ayat-ayat Al-Qur'an di kuburannya, semua ini adalah amalan-amalan yang ghairu masyru'ah, mukhalafatus syar'iyyah. Amalan yang tidak disyariatkan bahkan menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum bahkan perbuatan demikian adalah syirkun bal syirkuhu akbar. Itu perbuatan syirik bahkan perbuatan syiriknya adalah syirik yang besar. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, diharamkan dengan keras berdoa ya membaca ayat Al-Qur'an dan yang semisalnya di kuburan. Nah, Demikian prinsip dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan juga di dalam hadis-hadis yang sahih dari nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Kemudian berkata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala yustafadu min al hadis bisa diambil faedah dari hadis inna sama'a qatla al musyrikin muaqqatun bidalil qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam innahumul ana yasma'una wa mafhumuhu ba'dal an la yasma'un. Liannahu kama qala Qatada rawi al-hadith rahimahullahu taala ahyahumullahu hatta asma'ahum qawlahu taubihan wa tasghiran wa naqamatan wa hasratan wa nadama Bahwa mendengarnya kaum musyrikin yang telah tewas dalam perang Badar tersebut mereka bisa mendengarkan ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sifatnya muakkotun. Muakkot itu sementara waktu, ya, yang tidak semua waktu khusus. Mana dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Innahumul ana yasmauna. Sesungguhnya mereka itu sekarang mendengarkan. Artinya berarti sebelum sekarang, ya, mereka tidak mendengarkan ya orang-orang yang menyampaikan ucapan kepada mereka yang telah meninggal dunia ini. Nah, berarti ketika Rasulullah mengatakan sekarang ini mereka dengarkan, ini berarti hukum yang baru. Ya, kejadian yang tiba-tiba yang di dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ya, sehingga pemahamannya ba'dal an la yasmaun. Pemahamannya bahwa sebelumnya dan setelahnya, itu tidak lagi mereka mendengarkan. Mereka tidak bisa mendengarkan seruan orang yang hidup. Ya, ini maksudnya mendengarkan langsung. Ya, seperti saya sekarang berbicara, pembicaraan saya ini dan selain dari saya itu tidak didengarkan oleh orang-orang yang telah meninggal dunia. Mereka telah berada di alam yang lain, alam gaib, alam barzakhiyah yang itu masuk dalam alam akhirat, bukan lagi alam dunia. Sehingga mereka tidak mendengarkan barakallahu fikum. Nah. Liannahu kama qala ada dan juga dikuatkan oleh apa yang diucapkan oleh Imam ada perawi hadis. Ya. Dari Abu Talha ya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada meriwayatkan bahwa beliau menjelaskan makna ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam ya sahabat Abu Talha radhiyallahu taalaan kata Imam Kota ada ahyahumullah yakni seakan-akan Rasulullah berdoa semoga Allah menghidupkan mereka itu hingga aku bisa memperdengarkan kepada mereka ucapanku sebagai bentuk peremehan dan penghinaan ya dan penyesalan atas mereka untuk mereka ya barakallahu fikum <clears throat> kemudian yang kedua dari faidah hadis ini kata penulis rahimahullah ingkaru Aisyata li riwayat Ibnu Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaqul yasmaun bal qala innahumul an la ya'lamun mustadillatan bil ayah innaka la tusmi'ul mauta yang kedua dari faedah hadis ini bahwa Aisyah radhiyallahu taala melakukan pengingkaran ya terhadap riwayat Ibnu Umar ketika sampai kepada beliau bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam berbicara ya dan kemudian beliau menetapkan penduduk kubur tersebut mayit-mayit itu mendengarkan ya dilaporkan ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha dan beliau mengingkarinya bagaimana pengingkaran Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan lam yakul yasmaun Rasulullah tidak mengatakan mereka itu mendengarkan tapi mereka Rasulullah mengatakan mereka itu mengetahui. Ya, la ya'lamun bahwa mereka sekarang mengetahui. Maksudnya mengetahui apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan apa yang mereka apa yang sampai kepada mereka dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait ya siksaan Allah taala baik di alam kubur ataupun di alam akhirat kelak. Ya, sekarang mereka tahu bahwa benar-benar mereka mendapati ya janji Allah Subhanahu wa taala atau ancaman Allah Subhanahu wa taala sekarang terwujudkan ya terbukti. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha uh, mengingkari riwayat Ibnu Umar tersebut dengan mengatakan Rasulullah tidak mengatakan bahwa mereka itu mendengar, tetapi Rasulullah mengatakan mereka itu sekarang mengetahuinya. Ini salah satu riwayat. Ya. Kemudian Aisyah berdalilkan dengan firman Allah Ta'ala dalam surat an Naml ayat ke-80. Ya, atau An-Naml ayat ke-8, afwan. Bukan ke-80 tapi ayat ke ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tusmi'ul mauta." Nah, ada dua apa namanya? Saya belum lihat pastikan ini di sini disebutkan yang pertama ayat ke-80, kemudian setelahnya ayat yang ke-8. Jadi ada dua bentuk. Nanti dilihat Al-Quran, di ayat mana yang benar. Nah, An-Naml ayat ke-80 atau 8. Di sini ada dua. Salah cetak. Nah. Baik, barakallahu fikum. Walhasil, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengingkari dengan berdalilkan firman Allah Ta'ala dalam surat An-Naml tersebut. Bahwa engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memper, tidak bisa memperdengarkan apa yang engkau ucapkan kepada al-mauta. Al-mauta yakni orang-orang yang telah meninggal dunia. Nah, ini faidah yang kedua. Faidah yang ketiga, kata Syekh rahimahullahu taala, wa yumkinu tawfiqu baina riwayat Ibnu Umar wa Aisyah radhiyallahu taala anhuma anhu wa anha bima yali dan mungkin mengkompromikan antara riwayat Umar dan Aisyah radhiyallahu taala Ya, bisa mengkompromikan keduanya. Yaitu kata beliau innal asla huwa adamu sama'il mauta kama sarraha bihil Qur'an walakinna Allah ahya qatlal musyrikin mu'jizatan lirrasul sallallahu alaihi wasallam hatta sami'u kama sarraha bidzalika qatada rawi al hadis wallahu a'lam ini kompromi yang yang rojih, ya, yang baik dan benar. Bahwasanya asalnya kita katakan ada musama'il mauta. Ya, dasarnya asalnya seluruh orang-orang yang telah meninggal dunia tidak bisa mendengarkan. Ya, seruan orang-orang yang masih hidup. Kama sarrah habihil Quran sebagaimana yang telah dijelaskan secara gamblang di dalam Al-Qur'an. Ya, ada berapa ayat yang sudah kita bacakan? Di antaranya dari surah Fatir ayat 14 Ya. Nah, kemudian surah An-Naml ini. Ya. Surah Fatir pada ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-22. Ayat yang ke-14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum." Bahwa kalaupun kalian berdoa kepada mayit-mayit itu, mereka tidak bisa mendengarkan doa kalian. Seandainya mereka dengarkan, di sini Allah Subhanahu wa taala mengandaikan walau berarti tidak mendengarkan. Anggaplah seandainya mereka mendengarkan. Mastajabu lakum. Mereka tidak bisa mengabulkan. Ya, karena mereka sudah sedang mempertanggungjawabkan diri mereka sendiri. Bagaimana mereka mungkin mereka bisa mengabulkan doa permintaan kalian kalau mereka mendengar? Ya, tetapi sesungguhnya mereka tidak bisa mendengarkan kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat yang ke-22 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur." Tidak tidaklah engkau Muhammad bisa memperdengarkan orang-orang yang telah ada di dalam kubur. Ya, dan yang ketiga enam yang telah kita sebutkan tadi, "Innaka la tusmi'ul mauta." Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memperdengarkan orang-orang yang telah meninggal dunia. Dan ayat yang lainnya, barakallahu fikum, semua menetapkan bahwa orang yang meninggal dunia tidak bisa lagi mendengarkan seruan orang-orang yang masih hidup. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala ahya qatlal musyrikin. Pada saat itu Allah ta'ala menghidupkan orang-orang musyrikin yang telah meninggal dunia tersebut. Mu'jizatan lir rasul. Dan ini sebagai bentuk mu'jizat. Ya, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta sami'u sehingga ketika Allah menghidupkan mereka kembali mereka mendengarkan kama sarraha bidzalika kota ada sebagaimana yang demikian itu diterangkan dengan gamblang oleh kota ada rawi hadis tersebut wallahu a'lam Naam demikian barakallahu fikum ya uh, sebagian penafsiran ya dari mengkompromikan Eh, dua riwayat tersebut. Nah, riwayat Ibnu Umar dan juga riwayat Aisyah radhiyallahu talanha sehingga dengan demikian kita sudah memahami dan memastikan bahwa uh, merupakan prinsip dari prinsip-prinsip Islam orang yang telah meninggal dunia tidak akan mungkin mendengarkan seruan orang-orang yang yang hidup. Akan tetapi yang disyariatkan adalah orang-orang yang hidup itu mendoakan orang-orang yang telah meninggal dunia karena mereka sedang membutuhkan doa tersebut dalam menghadap ya kepada Allah taala mempertanggungjawabkan seluruh amalannya kehidupannya di dunia sehingga mereka butuh pertolongan, butuh doa. Nah, bukan kita yang berdoa, bukan kita yang minta tolong. Ya. Demikian para fikum. <clears throat> ya, pada pertemuan sebelumnya juga kita telah menukilkan hmm. hadis ya yang dinukilkan oleh penulis rahimahullah taala yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah taala memiliki malaika sayyahid fil ard bahwa Allah memiliki malaikat-malaikat yang menyebar di bumi yuballighunani yuballighuni an ummati salam mereka menyampaikan kepadaku tentang umatku yaitu salam ya kita perhatikan hadis ini kata Asy-Syaikh, "Fa idza kana Rasul sallallahu alaihi wasallam la yasma'u salam alaihi illa bi tablighil malaikati lahu, fa ghairuhum min babi aula la yasma'." Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendengarkan salam ya yang disampaikan kepada beliau kecuali melalui penyampaian malaikat. Ya, kecuali melalui penyampaian malaikat kepada Rasulullah bahwa umatmu meminta salam kepadamu ketika kita mengucapkan salawat ya kepada beliau alaihi salatu wassalam Naam, beliau sendiri tidak mendengarkannya barakallahu fikum langsung akan tetapi para malaikat malaikat Allah taala menyampaikan kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam maka faba fabi ghairihi min babi aula la yasma maka selain dari beliau tentunya lebih-lebih mereka tidak bisa mendengarkan. Nah, ini Rasulullah sendiri barakallahu fikum. Ya kita meminta salam kepada Rasulullah. Apakah Rasulullah mendengarkannya? Tidak. Terus Rasulullah tahu dari mana? Rasulullah SAW tahu dari malaikat yang Allah utus. Ya. Untuk menyampaikan kepada beliau alaih salatu wassalam. Berarti Rasulullah tidak mendengarkan. Nah, demikian barakallahu fikum. Adillah yang sangat banyak yang menunjukkan akan prinsip dari prinsip ahlu sunnati wal jamaah terkait dengan tauhid, akidah yang benar, yaitu tidak boleh berdoa, tidak boleh meminta kepada penduduk kubur yang telah meninggal dunia. Nah, terus bagaimana? Apa yang disyariatkan? Apa yang kita lakukan ketika kita menantarkan kubur eh, mayit di kuburnya? Apa yang kita lakukan? Nah, kita sudah mengetahui tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang juga berulang-ulang kita nukilkan. Ya. Awalnya Rasulullah mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Fal'an fazuruha fa innaha tudzakkirukumul maut. Dulu aku larang kalian menziarahi kuburan. Adapun sekarang ziarahi. Jadi awalnya mutlak berziarah ke kuburan dilarang. Karena itu membuka pintu-pintu syirik. Banyak yang melanggar, melakukan pelanggaran-pelanggaran maka dilarang. Setelah itu kembali dibolehkan. Al-an fazuruha. Sekarang dibolehkan. Ziarahilah. Tapi apa tujuannya? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan untuk kamu pergi berdoa, ya, bukan untuk kita pergi membaca Al-Quran di kuburan. La, fa innaha tudzakirukumul maut. Ziarahilah kuburan itu karena itu mengingatkan kalian pada kematian. Oleh karena itu Rasulullah menuntunkan doanya. Kalau kalian masuk di kuburan, ucapkan salam. Ya, salam ini barakallahu fikum, ini secara umum. Ya. Secara umum kepada seluruh penduduk kubur kaum muslimin. Ya. Apa doanya kata kata Nabi beliau alaihi salatu wassalam, "Assalamu alaikum." Ya. Assalamu alaikum, bukan assalamu alaika. Tapi assalamu alaikum ya ahlad diyar. Salam sejahtera keselamatan atas kalian Wahai seluruh penduduk kubur. Seluruh, semua. Tidak mengkhususkan. Ya, assalamualaikum ya ahla diyar. Minal muslimina wal muslimat. Wal mu'minina wal mu'minat. Dari kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Tidak ada orang kafir yang disebutkan di sini. Doa aku kepada penduduk kubur khusus untuk kaum muslimin. Tidak boleh mendoakan kafirin. Oleh karena itu pekuburan tidak boleh bercampur. Muslim dan kafir di dalam satu uh, wilayah pekuburan. Pekuburan kaum muslimin khusus seluruh kaum muslimin. Sehingga ketika kita masuk ke kuburan berdoa, itu khusus untuk mereka. Assalamualaikum. Ya halladiyar. minal muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat. Wa inna insya'allahu bikum lahiqun, nas'alullaha lana walakumul afiyah. Coba kita perhatikan. Kata Nabi SAW, insya Allah kami akan menyusul kalian. Dalam riwayat, Kalian mendahului kami. Kalian mendahului kami wa nahnu lahikun dan kami akan menyusul kalian. Ya. Lalu kita berdoa ya Allah nas'alullah salama ya semoga Allah taala memberi keselamatan dan penjagaan. Kita doa ya kepada mereka dan kepada kita yang masih hidup. Semoga Allah Subhanahu wa taala Nas'alullah lana walakum al-afiyah. Al-afiyah yakni penjagaan ya dan pemeliharaan. Maksudnya penjagaan dari segala yang buruk. Semoga Allah membebaskan dari saudara kita yang dikuburnya dari siksaan. Ya, dijaga oleh Allah, dijauhkan dari siksaan. Diberi pemaafan, pengampunan. Itu maknanya nas'alullah lana walakumul afiyah. Ya, tentunya kita juga masuk di dalamnya. Ya, karena di situ lana walakum untuk kami dan untuk kalian. Untuk kami yang masih hidup dan untuk kalian. Berarti di sini yang mendoakan siapa? Kita yang hidup. Mendoakan mereka. Barakallahu fikum. Dan mereka butuh doa kita. Ya. Bukan kita yang berdoa kepada mereka sekali lagi sebagaimana yang dilakukan oleh kaum muslimun barakallahu fikum apalagi yang meninggal itu seorang tokoh ya seorang yang dikultuskan, maka seakan-akan mereka berkeyakinan bahwa kalau tidak berdoa melalui mereka, itu tidak akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga berdoa melalui syafaatnya orang-orang yang sudah meninggal itu tadi. Dari tokoh-tokoh yang dikultuskan. Dan ini yang terjadi di lapangan dakwah para kalafikum. Ya, dan ini adalah sekali lagi kesyirikan bahkan itu adalah syirkun akbar. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Naam, demikian ikhwani fi din azzakumullah. Barakallahu fikum. Uh, keterangan dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainu uh, rahimahullahu taala terkait dengan masalah ini. Kemudian beliau menjelaskan tentang ikrar ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam li fahmi sahabah nah, pengikraran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap pemahaman para sahabat. Ya. Jadi para sahabat pun memahami demikian dan apa yang dipahami oleh para sahabat tersebut itu dibenarkan dan diikrarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa annal mauta la yasmaun bahwa orang-orang yang telah meninggal dunia tidak bisa mendengarkan. Itu dipahami oleh para sahabat. Iya labas, saya bacakan sedikit, kemudian kita tutup majelis kita. Taib. Wadhalika yattadihu min mubadarati sahaba wa fi muqaddamatihim Umar bin Khattab ila qaulihim matu kulli ma ajsadan la arwaha fiha fa huwa yadullu ala rusukhi hadhihi al-fikra indahum wa iqrarin Nabi sallallahu alaihi wasallam li su'alihim huwa ta'kidun laha aidan walakinnahu sallallahu alaihi wasallam nabbahahum lil khususiyati li ahli al-qalib itu akan menjadi jelas ya di antara pemahaman para sahabat al rais di antaranya adalah sahabat Umar Ibn Khattab ya radhiyallahu taala anhu ketika sampai ucapan itu beliau mengatakan matu lima ajsa dan la arwah fiha Nah, apakah jasad-jasad yang tidak ada rohnya bisa diajak bicara? Mungkinkah itu? untuk kemudian dia mendengarkan ya ucapan orang yang berbicara di sini menunjukkan apa? Bahwa ini adalah bentuk pengingkaran dari sahabat Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat yang lain tidak meyakini ya bahwa orang yang telah meninggal dunia itu mendengarkan dari orang yang hidup. Nah, dan pada saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Ya, Rasulullah mengikrarkan apa yang dipahami oleh sahabat Umar, apa yang dipahami oleh Aisyah radhiyallahu taala anha sendiri dan yang lainnya. Ya. Barakallahu fikum. Maka semua itu menguatkan pada kita ya bahwa uh, apa yang dipahami oleh para sahabat yaitu diikrarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun kisah Ahlul Qalib